Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasula Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira Rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin walhamdulillahi rabbil La ilaha illallah la mawjuda illallah La ilaha illallah la ma'buda illallah La ilaha illallah la matluba illallah La ilaha illallah la maqsuda illallah بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه إلهي أنت مقصودي ورضوك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك Hatur kersana hadrotal mukarromin para alim, para ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, para ustadz para hujaj, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, pimpinan jamiah para imam masjid, imam musola, guru ngaji, para kiai, para santri, anu kusim kuring dihormati, hapunten tetiasa disebatan hiji-hiji, margi sim kuring hente terang nami oge waktos parantos wengi aparatur pemerintah dikawit Bapak dan Ramil anu kusimkuring dipihormat Bapak pemerintah kecamatan Palasah anu kusimkuring dipihormat aparatur pemerintah desa Enggalwangi dikawit Bapak sinarang sinareng rengrengan perangkat na dugi lapisan terbawah Bapak RT Bapak RW na anu kusim kuring dipihormat wabil khusus jajaran panitia penyelenggara peringatan maulid nabi anu kusim kuring dipihormat teka kantun ka para donatur anu tos masihan dukungan sereng ngabantos terlaksana na ieu acara anu kusim kuring dipihormat para remaja masjid adik-adik, para pemuda, para pemudi anu tergabung di jajaran panitia penyelenggara anu kusim kuring di pihormat mudah-mudahan salamina kenging rahmat tur di pasihan tetap semang sokomo katingali panitia terus babagi berek kasadaya masyarakat mudah-mudahan ulah ayah nukaliu amin anu amin pang tarikna cirining can kebagian Kakantun pengatur waktu, penata acara, para bapak, para ibu, para pemuda, para pemudi. Kakantun sedaya murang kali, anu mudah-mudahan dimuliakan ku Allah. Amin ya robbal. Bu, Pak, Araya ya teh. Tosariap ngupingkan tausiah. Alhamdulillah tinggalaliia jamaah mennik kompak hempak serempak sarumping kapangaos no caralik dina korsi aya no dimper masjid no di baai kampung no sila no emok no hunjar nonang keptur nonang gaygado no ngadangkak Alhamdulillah nunundutan ya. katingali kompak hempak serempak sarumping kapangaos yakin kurulang kuriling tipeting kapangaosan bakal dibarokah dibarokahan daripada kurulang kuriling tipeting tepara ruguh nukitu majiga se sero lain Alhamdulillah orang macaralikna cara likna sanaos di pangawasan mah panontun cuaca harud bujur kes tapi calik di pangawasan biasanya sok gedehi astagfirullah gede hidayah jadi ya, pengawasan gede hitut karena aing mah di blok kemis duku huma eh blok manis duku huma ya Allah Katingali regreg di dia para kiai hadir, para ustadz hadir, aparat hadir, pemuda-pemudi hadir. Pokona ibu bapa tong hariwang, tong salempang, jalmi nu sering ruang riung muludan, ruang riung pangaosan, yakin bubar ti iya pangaosan bakal jadi jalma nu lo badu dulur. Astagfirullahaladzim. Loba duit nih jadi pengawasan loba duit loba dulur abdi orang pasanggrahan mac apa orang enggal wangi pan geus ngariung mah jadi dulur alhamdulillah punya nawan sabab Nadi jauh-jauh di pasanggrahan maja ngadon ceramah di enggal wangi padahal ma di pasanggrahan gebudak santri naungguan kene hayang diwurkan jamaah tamu berdatangan hayang bersalaman tapi Abdi kalah kal lumppat ka engal wangi ngadon ceramah di enggal wangi sabab Abdi ceramah di diT hayang menang am amal Astaggro amplop amplop punyaai pemburu amplop Abdimah amplop tadi <laughs> di tanggal hiji mulud ne kainstilu kardus amplop di Alhamdulil y tahu siiah di kawitan orang kawitan helaku majelis doa q ku abri di Bandungan hiji-hijiia orang enggal wangite menikah carii wajah nate wajah-wajah baru tuh do duaa ya Allah duit du yo orang dia butuh duit tak butuh doa ceik lamun ayah acara bentrok di mushola ayaah pakai rek ijajah doa dinu Benghar di imah narek babagi duit ibu rek datang kamushola tak ka Benghar innalillahi wa Hai man <laughs> ya Allah ya orang doakan kata tinggalli di de negara rendut ayaah nupeang tetan nupe yang TK ciri lobau pulang-huleng Ayo nga hulang mikiran anak Ayo nga hulang mikiran hutang ayaah udah menkah cariri ibu-ibu dilima wajah-wajah penuh bebankha ciri gala dehut ibu-ibu masuk seneng irit sengan teB as salak tungtung ngajeblu hutang 7 jut setuju juta tuh bisa baik bisa bayar nembe laporan ka salak tungtungnyaeta hutang dibayarku ku duit as sudah deh ayaah hutang dibayar kusa dehda salahki dipakai mayyar hutang maal parayu baru nag <laughs> Yu orang doakan mudah-mudahan kita tinggal para donatur nutos infaq Ka nggak ia acara mudah-mudahan sing Barokah rezeki amin usaha sing tambah maraja amin Oke panitia khususna pemuda pemudir majar-aja mudah-mudahan nutos susah payah eh, ngalaksanakan ia acara sing tambah-tambi Barokah Amin Ge desa engggal wangi khususna blok manis Duku huma mudah-mudahan singjanteng Koreah mubarokah lembur anu diberkahan dan warga nasaroleh solehah jauh tina musibah rejekina berlimpah sadayana tariasa ka Mekah sarang Madinah ngalaksanakan ibadah haji sarang umroh berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya robbal kita awali pengajian malam ini dengan pembacaan solawat sallallahu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad Salatullah salamullah alam toha rasulillah salatullah salamullah ala habibillah ada yang ada salawat alam oh, semuanya bersalawat kita ramaikan malam ini dengan salawat ijabah hirup namu barokah rezeki namu berlimpah Assalamualaikum Ibu-ibu sing tararik salawatan Keluarkan suarana supaya orang sedaya geng syafaat Salamullah para panitia Sinarang sadaya warga Barokah iya acara Kenging hirup anu bagja Salamullah Rasulillah Salatullah Salamullah ala ya. nuangken yuswana tiasa nuntun umatna menuju jalan ke surga Ka'bah biasa angkat ziarah ke Mekah sareng Madinah Salamullah ala Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah Allahumma salli wa sallim Hadirin ummatul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Naon anu badai dibahas kusim kuring dina wengi ieu teu aya sanes peringatan Maulid Nabi mangrupikeun acara anu sangat istimewa. Naon cenah is? Sekali deui is. pedah naon acara maulid nabi disebut istimewa simkuring alasanana lain ngarang sorangan tapi maca dina hiji kitab namina kitab an-ni'matul kubro fil alam limaulidi sayyidi waladi adam karya Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami halaman 5 sampai 9 beliau mengungkapkan testimoni keistimewaan Maulid Nabi berdasarkan pendapat para sahabat Nabi. Di antaranya yang pertama dauhan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kela kela bu, bu, bu. Ya perhatikan ulah malaweng, ulah nundutan, ulah ngobrol. Sebab mungkin di akhir ceramah abdi rek ngayakin kuis ayah door fresh nanti siapa yang bisa menjawab akan saya kasih hadiah tunai dibayarkan di tempat tanpa dipotong pajak siap jadi ya pengajian berhadiah kadek kadek perhatikan materi ceramah nak nuka dauhan khalifah Umar bin Khattab Beliau mengatakan dalam sebuah sabdanya yang dikutip dalam kitab An-Ni'matul Kubra fil Alam li Maulidi Sayyidi Waladi Adam oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Kata Umar bin Khattab, "Man adzama maulidan Nabi faqad ahyal Islam." Barang siapa yang mengagungkan maulid Nabi, maka eta jalma keur ngahirup-hirup agama is jalma nu seneng muludan jalma nu seneng memperingati maulid nabi berarti eta teh ngahirup-hirup agama is naon sababna ku ayana muludan agama Islam beki hirup ku ayana muludan syiar Islam semakin berkembang ku ayana muludan agama Islam beki rame ku ayana muludan ajaran Islam semakin membumi makanya sampai kiamat terjadi pokoknya muludan harus tetap dilaksanakan betul Laskar Pembela Muludan. Mohon maaf, jangan kau haramkan Muludan, jangan kau bid'ahkan Muludan. Ulah ia ya mau sautak sautik Muludan haram. Muludan bid'ah. Tahlilan haram atau lengit kabeh proyek kiai. <laughs> Ya Pak Ustadz Arifin Ay muludan haram, tahlilan haram, urang ek ngagarap naon. Departemena gulung tikar kabeh. Aduh, model aya nu mawat, ha? Ditanundutan. Model mun aya nu mawat batur mah innalillahi, panjang santri mah alhamdulillah. Yang dapat alhamdulillah sok menang ATM. Naon ATM teh artos tinu mawat. <laughs> bukan masalah proyeknya kesettaama nomor saabaha tapi punten Apakah negatif acara muludan naha goreng acara muludan pedah naon diharamkan lamun ke apal ccing tong ngomong betul Ayyanuna Ro Kasimkuring Pakai Ah Haji Emang kerjama Nabi Muhammad guys aya peringatan Maulid Nabi cek Abdi peringatan Maulid Nabi Ges ayat tiker zaman Nabi Muhammad masih hidup bukti naon Nabi Muhammad selalu berpuasa pada hari Senin para sahabat bertanya kepada Rasul ya Rasulullah kenapa engkau selalu berpuasa hari Senin Nabi menjawab Aku berpuasa hari Senin karena aku sedang memperingati hari kelahiranku. Tah memperingati hari kelahiranku teh cek bahasa enggal wangi nama mulu muludan biaah. Ayah biaah. biedoh Cejuju. Bintin. Ceen. Cetitin. Maijah. Cetati. Aduh. Cetati ayawe di mana-mana. Jadi ay peringatan Maulid Nabi teh nginget-nginget kelahiran Nabi. Nabi Muhammad mah tiap poe Senin muludan. Tiap dinten Senin puasa nyai acara nama boleh beda. Da kerja Nabi Muhammad mencan ayah saung, can ayah sound system. punya Allah kerja nabi tapi peringatan maulid nabi nama Ge aya Nabi Muhammad selalu berpuasa hari Senin eta teh dalam rangka peringatan Maulid Nabi hari peringatan Maulid nabi cek bahasa urang nama mulu dan Desiah si sinopi Yuli Eta nu ngaranna Desi pasti lahirna Desember. Jadi majama lamun ngaranan budak teh sok tina bulan lahir. Lamun lahir Desember di ngaran Desi. Lahir November di ngaran Nopi. Lahir Oktober di ngaran Okto Mariani. Lahir September di ngaran Septi. Lahir Agustus di ngaran Agus. Lahir Juli di ngaran Yulianti. Lahir Juni di ngaran Yuniarti lahir Mei di Berengaran Mei Mei lahir April di Berengaran Aprilia lahir Maret di Berengaran Mary lahir Februari di Berengaran Febrianti lahir Januari di Berengaran Jejen Ayah Pak Jejen? Oh iya. <laughs> Bila ada kesamaan nama ataupun gelar ini hanyalah fiktif belaka. <laughs> Ay dehi Pak di majama ngaranan mudadak Tetina pue lahir. Lahir pue Senen diberengaran Isnen. Ayo nuek lahirnndung na karasa mules pue Salasa dibawa ka rumah sakit Puebo Iborojol pue jumaah diberengaran Sarbo ah. Nya Sarboahtesala Sarbo jumaah. Nu paling parah deh Pak di Maja norek lahiran ke rumah sakit Majalengka di Bundaran Cigasong tekuat kaburu lahiran di Berengaran Bay Rosi. naon Rosi teh kaborosotan harapun polisi <laughs> ya Allah jadi kembali deh kembali deh apakah mulu dan haram apakah mulu dan bid'ah tidak sekali dan tetap mulud sampai kiamat terjadi kita akan tetap mulud karena Nabi Muhammad oge osok mulud cuma bah lama acarana puasa Nabi Muhammad aya ayu nama macem-macem lebih rame bagus ayah pangaji ayah deba ayah simtu duror ayah maca barjan ayah solawat komo diiringi ku alat mus berkembang gara-gara ayah mulu dan padan ramil akhirnya alat musik sholawat berkembang rame tahun 80 ayah alat musik sholawat para gimulu dan teh disebut nate gembiungan nu ditabuh nate segera nyiru ditabuh nate kio tahun 80 mah ya dana nu nyanyi nate grup ceebah ceyoyoh cenunung brungpak brung brungpak abdi rombongan kosidahan tienggal wangi brungpak brung brungpak bade mintonken lagu-lagu rolling setun <laughs> tahun 80 tahun 80 gara-gara ya muludan ayah di alat musik solawat namina rebana tikrebanak lumayanradaa variasasi ban nama di ayauna hadro juga tadi meme acara baru dak santri hadrohanula versi Habib Syekh booming versi Subhanul muslimin Gus Azmi booming aya Day auna alat musik lu disebut cerawiy buat ah. Haimak Rawikolotnya na dipakai alat musikmak Rawiis nga rawi kom modal lakin jadi jangan Rawising matengngertik aya alat musik diberengaran kokmak sahmitian anak asaha yang usul mungkin orang mereka ngayaken kongres nasional membahas perubahan nama alat musik ulah marawis em majang Rawis rata-rata tay alat musik alat musikmarawiisme di alat musikwiisme santri Ab komplit nama 15 orang tuh dicandak sadaya tergantung itu para rugu maurus sana tiluan day <laughs> Ayo marawis mah kia ditabahna nanti marawis mah. Eueuh opak uwah opak uwah opak emping cocer, emping cocer. Uwah opak uwah opak uwah opak emping cocer, emping cocer. <laughs> Bu. Bu. Abdi marada sirik ka ibu-ibu teh naon nak ngerepkeun ngaran. Hampir sadaya ngaran saepeun ku ibu-ibu contohnya Indonesia kita kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi te Bapak Pertiwi Jakarta disebutnya Ibu te ayah Bapak kota berarti Majalengka boga ibu kota eueuh bapaan nya pantesan lo banu hamil di luar nikah arwah bapaan ku hamil duluan sudah tiga bulan karena pacaran suka gelap gelapan ya Allah ya anggota badan seepen ku ibu-ibu contohnya naon jempol suku disebut naon ibu jari te bapak jari ya naon ngarana bitis bibi te disebut mang entis ya naon bujur ibu buuk ibu mata ma celi cece biwir bibi seep ibu-ibu Daharen wae daharen seep ku ibu-ibu ngaran teh. Contohna naon? Buras ibu. Baso mbak. Mie ayam umi. Cilok enci. Ngan hiji bapak-bapak manaon papais eta unggul. Nepi ke alat musik emak rawis. Naudzubillahimin. <laughs> ya Allah, jadi kembali deh karena pokok persoalan. ini muludan haram tantete beda ah tantete Nu nyebut haram jeng Bi Ahma ta apal ges urangma tongkabawa kusaka bakkab ngajan Baturtesengan muludan kajjentering nu penting urangma Istiqomah sekali mulu dan tetap selama hayat masih dikandung. Kita tetap setia, tetap setia membela mulu dan di negara kita. Itu orang mah siap mulu dan. Umar bin Khattab pakod ahyal Islam. Eta jalma teh ngahirup-hirup agama is. Hiji tak inget-inget bisa edina kuis eta cejojo ulah ngalamun. Hiji tak bisa na kuis nuka dua neng naon deui testimoni para sahabat nabi nuka dua dauhan khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu beliau mengatakan dalam sebuah sabdanya man angfaqo dirhaman likiro ati maulidin nabi kana rofiki fil jannah Dauhan Khalifah Abu Bakar Siddiq, siapa orang yang menginfakkan hartanya satu dirham saja untuk acara Maulid Nabi, pembacaan Maulid Nabi, maka eta jalma dijamin bakal bareng jeng Abu Bakar Siddiq di surga. Lamun bareng Je Abuubaar Sidik pasti barengjeng Nabi Muhammad sebab Abu Bakar Sidik adalah sahabat nabi yang paling setia menemani nabi. Dimana nabi pergi di sana pasti ada Abu Bakar Sidik sampai makamnya pun direndengken. di Madinah Al Munawwaroh lamun ibu jeng bapak haji atau umroh pasti berziarah ke Madinah didinya ziarah ke makam Rasulullah di pinggir nana ayah makam sahabat Abu Bakar Siddiq Alhamdulillah Ibu sodakoh 10 ribu wejang acara muludan papatungan jaminannya Abu Bakar Siddiq di surga bakal bareng komo lamun 100 reb komo lamun sajut komo lamun 10 jut bakal lebih gede dari di surga nah amin maka hatur nuhun kanutos donatur infak dari mulai donatur nuti seribu, lima ribu sepuluh ribu nepi para bos anu ararageng nyumbang nakana ye mulu dan yakin jaminan Abu Bakar Siddiq tidak akan bohong engkau kalian akan bareng bersama Abu Bakar Siddiq dan Rasulullah di surga nanti amin ini mudah-mudahan sing baraokah direjekinamenmin matak menerrek ayah acara muuludan shodaqoh lah heman hem aya merek shodaqoh 10.000 meni hem padahaljang mulud air rek melik kuota tuh heman hem osok melik kuotagarauh HP osok was apa osok Facebook bukandakah ciri teh wajah-wajah HP KB Apalagi bapak-bapak sekarang yang dicari oleh bapak-bapak itu hidup empat tak. Harta, tahta, wanita, kuota. Hidup tanpa harta sengsara, hidup tanpa tahta menderita, hidup tanpa wanita merana, hidup tanpa kuota mati gaya. Itu bisa selfie. Kamu ibu-ibu jeng barudak parawan kieu mah. Wah ciri teh sahur pangersa Maulana Habib Lutfi dari Pekalongan ibu-ibu jamaah sekarang kelihatan wajah-wajah sufi semua sufi teh lain ahli tasawuf sufi teh singkatan suka selfie jarago sel tekawap ayam momen selfie ayo ah, parah panggih jeng kiai ayo nama pak kiai pak ustad panggih jeng Kiai bahulah mah mun ayo Kiai ayo Habib datang kayak jelebur parebut Kang Dadan parebut langsung pak Kiai nyuhunkan barokah doa pang tiupkan sir abdi ayah nama Kiai datang parebut hara yang dipoto Pak Kiai dipoto helanya ibu-ibu kermasak di dapur gerah habis masak foto dulu menu makanan hari ini urab kangkung diupload karena Facebook Facebookura kangkungrusak pemandangan ya Allah sudah boro-boro Kiai Pak Aayo nama boro-boro kapakjeng Kiaieta nuker umroh nukergah haji Kak'bah lecek di parake selfie Har Kabah dipotoam mungkat umroh 6lu hari update status na tilupul kali pemberangkatan umroh dari desa Enggalwangi. Alhamdulillah sudah nyampe Bandara Soekarno-Hatta mau terbang. Sekarang sudah nyampe Jeddah. Saatnya toaf yang pertama. Selesai sa'i selfie dulu. Eh cek abdi geus beres sa'i mata halul. Lain selfie ayo nama rukun umroh teh nambahan ihrom toaf, sa'i, tahalul, selfie Ya Allah. Astagfirullah hal. Ima iya kertawab, coba kertawab. Muntiran Ka'bah lain doa. Kudu nama Ka'bah teker di puntiran teh. Bari doa, bari zikir. Allahumma imanan bika. watas di bi kita bika, wawafaan bi ahdika. Iya makalah di video siaran langsung. Live streaming. Langsung di video. Inilah suasana sedang toap. Tuh lihat Ka'bahnya ada padat merayap pemirsa tuh Ka'bah ada ya ayah nu video call nelpon ke incuna di imah halo neneng daramang di bumi ya tinggal ya nenek nuju tawaf tuh tuh nya Ka'bah na ayah halo cek abdi langsung direbut heng aja dog ayah keur tawafat ngomel bayi HP na'udzubillahimin ayah di dia nusok itu mana jalan mana mana teka dia banyak nges bang bejakan batunya ya Allah bahkan punten pak punten imam masjidil haram yang bernama Syekh Abdurrahman As-Sudes seorang imam yang terkena merdu suaranya beliau menangis gara-gara di rumahnya belum pernah mendengar suara musik yang didengar hanya suara Al-Quran yang didengar hanya murotal Al-Quran di rumahnya tapi ketika sedang imaman sholat di depan Ka'bah di Masjidil Haram beliau menangis gara-gara mendengar suara musik dari handphone yang berdering dan ternyata setelah dicek jemaah yang berdering handphonenya itu adalah jemaah haji asal Indonesia karena handphonenya berdering dan berbunyi kalakuan si kucing garong ya Allah sampai cerik eta Imam Masjidil Haram naudzubillahimin mudah-mudahan orang demo ulah sarenang tengok ngomehap mending kene macakur daripada SMS mending kene wirid daripada sibuk WhatsApp mending kene solawat daripada Facebook mending marhaban daripada selfie-selfie Sallu Nabi Muhammad Sallallahu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Salatullah Salamullah Ala toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala yasin حبيب الله صلاة الله سلام الله سجينا على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله daripada es lesan mending kene maca Quran daripada sibuk wasapan mending kene kurang wiridan daripada Facebookan mending kene solawatan daripada Instagraman mending kene marhabanan Salatullah Salamullah Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah Daripada nonton TV Mending kene getol ngaji Daripada nonton si suci mending kene kumpul kiai nonton TV mata kerugi getol ngaji deket ka Gusti nonton suci mata kerugi kumpul kiai lobar rezeki sallallahu salamullah sadayana Rasulillah sallallahu salamullah ala yasin habibillah beres pembahasan uka hijji 2 testimoni sahabat Nabi suur para sahabat nabi para ulama testimoni keistimewa Maulid Nabi muali bahasa Daya Muhammad beres Na jam 2 duatina pembahasan uka hiji jadi peringatan Maulid Nabi adalah acara yang istimeu naon alasannah hiji cek Umar binin Khattab yang punya nu ngagung ke Maulid Nabi berarti ngaghirup-hirup agama nuka2 Saur Abu Bakar Sidik Jalma nuin Pakr muuludan sana Jansa dirham makaeta Jamak Jamina nana bakal bareng jeung Abu Bakar Sidik di Sur Numatatak orang kedah selalu setiap mulut setiap terus mulut beres hiji pembahasan W y juga raja Ejal eh, mana letik, eh korsina gede. Aduh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Seger. Ibu ngaleet. Bapak ngaleet ya namina cai naon cai herang alhamdulillah meni seger abdi mangaleut cai herang teh abdi wangi kamari ceramah di Bekasi di suguhanana cai susu di Bekasi mah di Enggal Wangi mah alhamdulillah cai her Wios abdi marawas kena cai herang daripada cai susu teh Abdi marawas kena cai herang non sabna cai herang mah cai nupang saya saya dibandingkan yang cai susu warnalang bahkan cair herang magis diteliti kupakultas Kedokteran di laboratorium bahwa Ca herang manrupiken cair Nupang saya Sena dibanding keng cair susu sabab Ca herangmah masih masuk nominasi dan kategori cair noih mur murah Eh murni tak murah. Alhamdulillah. Wios abdi mah teu disuguhan cai susu ge Kang Dadan. Naon sababna abdi mah geus wareg, cai susu teh wareg. Buktina abdi mah geus nikah teh beki lintuh. Lamun salaki geus nikah beki lintuh ciri cocok susunya. Lamun geus nikah beki begang ciri tidak cocok susunya. Lamun geus nikah geringan bae ciri keracunan susu. Kada luar sa. Kudu ganti merek. Teraskan. Masih semangat. Masih kuat. Coba di miss call suara anakku Abdi. Mun Abdi nyebatkan hadirin. Ibu bapak jawab hadirot sing kompak. Oke? Okay? Coba jawab hadirin muslimin mukminin syakirin syakirin jadi syakirat Diramitin roh jadi jabara mau ditukangin menyebut syakarat, syakirot ece eh, lain syakarat. ulangi syakirin sobirin samiin samiat ulah milunan samiot ulangi samiin solihin sodikin sodikot ulangi sodikin sobirin mairin mairin jadi maerot terang bapak-bapak maerot buah-buah pelanggan orang dia <laughs> beres tas satu pembahasan keistimewaan maulid nabi Ayo nu dua, jam seberapa eh? aku gus jam sebelas nih tereh tuh jam delapan? atau jam payah dipapake pengen asal ada bau bugang jam delapan keneh jen nggak pokoknya memes setengah 12 kudu geus bubar nu dua pembahasan nuka dua tadi nuka hiji keistimewaan maulid nabi Ayat nuka dua apa hikmah yang paling pokok yang paling penting dari adanya peringatan maulid nabi tiada lain hikmah yang paling penting adalah kita harus mencontoh meneladani ahlakul karimah Nabi Muhammad Bukan hanya seremonial peringatan maulid nabinya yang paling penting. Tapi pulang dari peringatan maulid nabi. Ahlak orang kudu nurutan ahlak nabi. Sabab nabi mah ahlak nabi. Contoh. Turutan. Tuturken. Teladan Ahlak nabi mapi contohun cek saha bukan kata aneh lain cek abdi tapi Allah berfirman di Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 20 hiji A'udzu billahi minasyaitonir rajim eh, di sampingan tadi selempak ka kuping tapi can kompak coba sekali dede komando ku tangan abdi mun tangan abdi na can eureun tong ka eureun nyebut Allah na oke okay. Siapa jawab? Bismillahirrahmanirrahim. Engap ibu. Panjang ting mau engap. Nu pondok Sok nu pondok atuh. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah pondok teh, aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh Iya aya naon iya, aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh tok ceri euy doa teh <laughs> Pon nuhun nuhun mang nuhun mang Nomasian susu mudah-mudahan singgah gaduh pabrik susunya. Coba ayeuna nu sedang tadi mah pondok teh liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira ah, sedang Iya ayat Quran surah Al-Ahzab ayat 20 hiji tos masihan uninga ke orang bahwa yakin dina diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah naon uswatun hasanah teh lain ceuus uswatun hasanah teh simkuring maca dina tafsir salah sawiosna ada sebuah tafsir karangan Syekh Muhammad Ali As-Sobuni seorang guru besar ilmu tafsir di Universitas Madinah Al Munawwaroh beliau mengarang kitab tafsir tiga jilid yang bernama Sofwatut Tafasir beliau menafsirkan uswatun hasanah ai al mithalul a'la alladhi yajibu antak tadiyalahu fi jami'i akwalihi wa af'alihi Rasul adalah yang luhur contoh yang tinggi yang harus diikuti dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Jadi balik timuludan orang enggal wangi ucapan anak pada melan anak kudu seperti ucapan jeng pada melan kanjeng nab timbul pertanyaan pernah ayah nunaroskan ke abdi di daerah Cianjur Sahanunaros nunaros ayah nini nini geskolot habis ini dia mainin ini ini parawan ayah ini ini geus kolot naroskeun ke abdi kumaha cek sini ini Aa Haji sorban palit sinden gening si bapak eta sini ini manggil ke abdi nyebatna Aa Haji neng kunaon abdi dipanggil Aa meren pedah ningali abdi kasep kene tantetebu Abdi kasep dankeneh nugararan Hajiinbahu Dinte bah nama disebut nama balik cilik pedah nawan disebutmubalik cilik pedah bahlah Abdi mulai ceramah di umur 4 tahun ngan gara-gara bahlah disebutmu balik cilik jadi datang kayuna awakna pendek wae tapi cek Abdi terugi jadi jalama pendek ternyata nu pendek seu untung na ngan abdi pas ka Mekah orang Arab ngecek cek orang Arab anta Indonesia naam Indonesia sogir Indonesia kosir Indonesia meletik cek Indonesia mah pendek ngecek si Arab ka uin cek abdi dijawab tong ngece Arab dasar si Arab belekok eta eh, orang Arab disebut belekok kalaka syukron syukron nih. teideng cita <laughs> si Arab dasar ya Allah cek abdi tonge cek Arab kena kena pendek nu pendek untung loba untungna ayah koidah mengatakan al kosir nisful fitnah orang pendek biasanya cerdas pedah naon nu pendek cerdas sabab nu pendek mah otak jeng hate padeukeut punten abdi sanes nge ngahina kanu jangkung tapi keur ngabela nu pendek jadi nu pendek biasa napin, nu pinter biasa pen cek si ibu ahaji ah, gening salaki ibu pendek tapi hente pinter eta musibah ngarana ya Allah kembali karena pokok persoalan ah haji ayah naon Tita tadi ahaji ah, nerangkun ahlak rasul ahlak nabi leres ngan ini can ngarti can ngarti palebah mana nih sabenerna bin akhlak nabi nukurang kudu diturutan teh nya ahlak j kumaha ahlak nukur diturutan teh akhlak nu j kumaha khlakku jika kuma lamun rek ngomongken akhlak nabi nenganya cek orang Jawa akeh cek orang maja loba lamun dibahasa daya mual beres nepikah subuh dikuliah ke pan semester akhlak nabi mual beres nepikaatuda mual beres dibuku ke nepikah 10 jilid mual beres saking banyak-banyaknya akhlak nabi Eh, han ayat tilu ayat tilu akhlak nabi Nurrek dibahas peting no he nabi mah lamunnyarios selalu jujur kita selalutara pernah nga bohtara pernah ngab ayaah di dia nossok ngabohong Mana jalan mana mana? Era atuku kanjeng Nabi. Masa maulid nabinya diperingati Nabi Muhammadnya selalu kita agungkan Solawatnya selalu kita lantunkan Tapi ahlak kita bertolak belakang dengan Nabi Nabi selalu jujur Sementara orang tukang ngabohong Era orang teh betul Era tuh ngabarohong baik Cik abdirek naros Aing ngabohong dosa tante ageng tante dosana lain ageng dari gede pisan ngabohong teh gede pisan dosana nabi ngadauhkan ayatul munafiki salasun idha haddasa kadzaba ciri orang munafik ayat tilu diantara kahiji dimana-mana ngomong sok ngabohong ngawadul ngubrus cek urang maja mengahuntu. punya bohong teh dosa gede Jalmatuk nga bohong ke asup Jalma munafik sedang kencedina Qurannal munafik asnyalma munafik bakal dit tempat kedina kerak ngasunaka terang kerak neng terangk eh, udah kain mati apa liwat intip intip nur nga lewat sokain hari intip bagian lewat nupang-tutung tajjal maumunappik nutukang ngaboh bakal tut Dina narak seperti tutung ngain tutungngeker panas mata s nga barohong amin tapi punten Pak ku Abdi di Bandungan Nungarana bohong gus melanda semua orang yang namanya kebohongan sekarang sudah melanda lintas profesi profesi naon WG ayo nama ges di bararangan kuboh kadang-kadang pejabatnya bohong rakyat lagi barohong ah, orang lagi sok barohong bener tante Untuk miskin kayak ngaku miskin bang bener tante Eh, di bere domba datang poe minggu eh poe Salasa geus aya di pasar. Pasar Maja. ayah eh, abdi rek meuli jeung Ekah aya eh, dina buntut namun ayah capan dina sosial. Ya gitu. domba mirip merek merek dinsos. <laughs> kehade rakyat nage sok ngaboh, pedagang boh, pembeli nage. Dukuh Palembang, dukuh Palembang padahal ti amis Ainu Ainumeli teh bohong deh di pasar Limunding mang duku sawaraan puluh ribu lah cina di Raja Galuh mangan 15 ribu padahal mah hante ke Raja Galuh nage pan bohong eta teh punten pak saya khawatir lamun pedagang bohong petani bohong itu eh, pembeli bohong pedagang dan pembeli kan pelaku ekonomi. Kalau pedagang dan pembeli pelaku ekonomi sudah bohong, saya khawatir keberkahan oleh Allah dicabut sehingga ekonomi di Indonesia menjadi tidak stabil, harga menjadi nararai. Akibat loba teuing para pembohong, bukan hanya pedagangnya, pembeli nage barohong. Tungtung napan harga naranaik. Naon we contohna nu naik? Harga daging naik, harga baju harga gula sembako harga beas ongkos haji ongkos umroh ongkos piknik ongkos angkot amplop ustad atur nuhun atur nuhun atur nuhun panitia khususnya para donatur atur nuhun terus ditaikin Iya mas sahur jamaah sana sahur abdi. Yang menaikkan harga saya bukan saya tapi jamaah. Terima kasih ibu bapak telah menaikkan harga saya. Alhamdulillah. Ya Allah, ulah sok bararoh. Ulah sok bararohong. Suami ulah bohong ke istri. Ayah dia salaki nggak bohong. Ngaku erek, erek eh, keluar kota, keluar kota padahal kanu ngorak. Ayah rusok itu istri ulah sok bohong kasalaki awas rek arisan rek arisan padahal rek kencan kata dengarana seling jangan kau katakan selingkuh itu indah tidak ada selingkuh itu indah yang ada hanya selingkuh itu dosa kenapa selingkuh itu dosa karena selingkuh pasti banyak bohongnya atak ulah sok seling ulah nurutan film Indosiar azab nya azab sok sara lingkuhnya na film teh mun teu selingkuh perebut warisan eta ibu-ibu nu sok narongton azab mah da abdi ge apal sinetron azab teh pun bojo pun bojo nu sok lalajo mah abdi mah ngabaturan wungkul eta pun bojo keur nonton azab teh sok baper terbawa perasaan cerik Neng nah, kunaon nangis sedih, aa ah, ah, sedih naon itu suaminya selingkuh. Terus neng kunaon nangis sion aa ah, ge selingkuh. Ayah di dia rangda sok ngagoda salaki batur. Ayah ya Allah. Eta janda sok ngagoda salaki batur Nuk itu disebutna pelakor. Naon pelakor teh perebut laki orang. Ayah di dia bapak-bapak geus gaduh istri bet seneng ka istri batur aya deh bahaya dia mah eta bapak-bapak nu kitu ngarana senior naon senior teh seneng istri orang jadi kade pak ulah daek disebut senior teh ini teh senior abdi ngece gitu mana senior teh seneng istri orang lamun dina sinetron mah disebut nate orang ketiga jika si Afifah pan istri si Rangga Ari Kiai maaf apal sinetron teh lain sok lala jotara. Hari ari uing iraha nongtona. Ayeuna ge pan di Enggal Enggalwangi pan filmna teh jam 10. Peting ayeuna di Enggalwangi, peting kamari di Bekasi, peting isukan di Kuningan, peting isukan ada di Bantarujeg. Tiap malam saya ceramah, aku ini kan cowok panggilan malam. Ya Allah. punyajo jadwal ceramah ngawurruk santri buka pasntren pondok pesantren atkir aya genep ratu santri nu ngaji Ihalajo ngawurk santriesnya osok sakali-kali nyetel TVman nyetel TV te lain jo pak etama dalam rangka penelitian Jadi rek memilah dan memilih mana tayangan layak ditonton dan yang tidak layak nanti diumumkan di pengajian gitu. Ulah bakal suudon. Ya. Kade Pak ulah seling. Selingkuh itu dos. Nu dosa mah selingkuh ari poligami mahalal. Nyai gitu orang mah bener ngomong lagi cek hukum. Ai selingkuh mah cek hukum ge dosa da ngabohong ari nyandung mahalal. Wios ibu bapaknya nyara randung. Udah ulah langsung. Ayah dia bapak-bapak nu gaduh istri dua ayah. Teu ayah. Ah, aing mah. Ku abdi diberi gelar. Kalau suami punya istri empat, gelarnya Superman. Suami punya istri tiga, gelarnya Powerman. Suami punya istri dua, gelarnya gentleman. Suami punya istri satu, gelarnya cemen. Ya ibu-ibu salakina hoyong nu kumaha gelarna? Hoyong nu cemen. Berarti teh kumpulan suami-suami cemen. <laughs> Aduh kawani. Cemen. Pak Ulis cemen. Kamu tentara mah dari larang. <laughs> Cemen. <laughs> Tadi pagi habis ceramah di Kodim, Pak. Di Kodim. Pak Komandan itu disebut cemen. <laughs> ya Allah. Tapi sami Pak abdi ge cemen kene. Saya juga masih cemen. Belum berani. Tadi gerek mangkat ditanya kupun bojo, jadwal kemana? Enggal wangi. Kode bisa gelis. Abdi tenang neng di pengajian mata raya nu lalu loba ini gini ini ini. <laughs> Mata kami luak liuk kadit kadit tak sara rumek ya gini. Nah paling awan nu nah paling lampu kurang cang gitu. <laughs> ya Allah, bu. <laughs> Gak jadi intina ulah sok ngabaroh. Orang kudu jod. Ulah mulu dante ngan rame na wong nu paling penting orang kudu isin ku kanjeng nabi nabi mah jujur maknya umatnya berbohong masa nabinya jujur umatnya berbohong malu dong siap jujur pokoknya pulang dari muludan semuanya harus jujur tidak boleh berbohong siap siapa saja yang harus jujur semuanya para pejabat jujur masyarakat para pedagang para pembeli para guru para murid ibu-ibu bapak-bapak anak-anak para pemuda para pemudi orang kota orang kampung semua neng eh capek yang guys kajian semakin capek semakin semakin mahal ya Allah. atur nuhun atur nuhun pance dah usul fikih lagi al ujroh bi kodril masako. ya kulantaran ya cai guys dongkap jadi pada dia lah Alhamdulillah. Ya namina cai naon? Astagfirullah. Kasar pisan bahasa teh susu. Ayo bahasa lemesna susu naon? Nenen ya Allah. Jadi teh namina cai nenen. Jadi emang si bapak mau pada meser kopi susu ABC ke warung nyebat teh bi meser kopi nenen ABC. Segera beri magis dibere nenen teh. Wih ngaos leles dongkap kabumi di suguhan nenen sok seger deh. Beres tah. Uduh sepeting euy. Nambah hiji ahlak nabi teh selalu jujur. Nuka dua, Bu, ahlak nabi nuka dua. Nabi mah kalau berbicara selalu lemah lem, sopan san, tarakas, lokaulan layina nabi kalau berbicara selalu lemah lembut tidak pernah kasar badai kasaluhuren, badai pun nabi melembut Kanubenghar benghar punten kanu miskin punten kasaluhuren punten kabarudak alit punten ayo orang mah kanubenghar benghar nih punten ay miskin meminggir sia aing kaliwat Naudzubillahimin. q paling parah Pak Pak paling parah diaja di lemmur Abi dikan sedih ayaah baru dak alit umur pat tahun ucapan nagus jauh dari nabi a tahun reksakola TK ngomong Nagus Kyo dipanggilnyaarmah so itu mangkat sa sekolah mah menta duit cek inbon tongkaing menta duituka ba si tungtung na budak nurutan aingng si masih mending aingjeng si pak guru etah budak klasi JSD rek mangkat sa sekolah manggil rencaangan nama-nama binatangrek sekolah ngomong na anjing isgan ulangan anjing <laughs> bener sape <laughs> sikuya apa? jedaya nama anjing sapi kuya sarakola orang tengah hurukan anjing berenang gitu mah ya Allah manusia ges puguh dimuliakan ku Allah ku manusia dihinakan disaruakan jeng anjing disaruakan jeng monyet disaruakan jeng babi naudzubillahimin itu pelecehan menghina manusia berarti menghina Allah murtad nu mata ulah sok nyebut anjing ke manusia ulah sok menyebut monyet ke manusia manusia mah dimuliakan disebut nage akang aa pangersa mama gitu juragan bos oleh mah nyet ada nyet sakasep kasep nama manusia dipanggil monyet ayo monyet mapan goreng ya Allah kurang nama budak teh di, di bapak tahan menyebut nama-nama yang baik lamun tipantog Bapak tahan innalil menang nikmat alhamdulillah berbuat salah astagfir melihat pemandangan indah subhan menrek maut la ilaha ayo mati pantog gimana nama anjing kasenggol ke batur anjing ayo ojek terik terik anjing rek maut nake anjing mudah-mudahan ulah ayah di dia amin sing lalemes nu numatak, lamun hayang lalemes wayahna urang enggal wangi ulah sok papaseaan <laughs> aduh emang adroninya jangan suka bertengkar dari mulai tingkat rumah tangga suami istri ulah sok parasea teing lamun parasea pasti ngomongnya kasar Lecan ayah ah, suami istri pas saya lemes. Iya ama ah, ah, gitu baik. Da neng ka aa gitu baik. Ewa eh, pas naga dewek gitu we eh, kain teh. Osok ibu bapak para saya. Nyesok mas saya kenaon. Nyanyao. <laughs> Ulah jika di maja ya suami istri pas saya napi ka saminggu teh tujuh poe. Eta eh, mun keur pasea teh wak wek wok wak wek wok nepi ka piring bisa ngapung, gelas pepes, sandal ngalayang nepi ka aya kawali bisa dikir luhureun meja. Dialungkeun ti dapur teng murag dina meja nguir. Jika nuker zikir la ilaha illallah la ilaha illallah ngan anehna aning pasea unggal poe tapi anakna 12. Kuabri ditanya ente maning pasea unggal poe tapi anak 12 kumaha caritana pokna teh heuing mah pasea so teh tibeuheung ka luhur. Eti beheng kahandap masih rohmi wae. Ulah sok parase suami istri jangan berteng. Jeng dulur ulah parase, jeng tetangga ulah parase. Apalagi dengan teman, dengan saudara, dengan warga satu kampung jangan parase. Jangan bertengkar hanya gara-gara beda pendap. Jangan bertengkar hanya gara-gara beda golong. Jangan bertengkar hanya gara-gara beda pilih. Pokoknya hidup harus ruk punten bin punten kerukunan itu nomor satu persaudaraan harus nomor satu pilihan boleh beda tapi ukhuwah tetap dijaga jangan bertengkar hanya gara-gara beda pilihan jangan bertengkar hanya gara-gara beda partai jangan bertengkar hanya gara-gara beda golongan jangan bertengkar hanya gara-gara beda pendapat tapi kita semua harus hidup rukun saoyonan betul oh, Allahu Akbar gara-gara beda pilihan tua kaj kamari pilihanku beda calon beda pilihan kajjun wajar demokrasi ngan beres ulah parase ulah tetangga jeng tatangga na ka presiden ge beres Preiden nama Jokowi jeungng Prabowona ay urang na paraseeh wa Jokowi jeung Prabowo nagis akur Prabowo naga jadi menteri Ayo orang nama sih kayaknya pas sewa Aing mah Prabowo Aing mah Jokowi enggak cicing pendukung Jokowi yang pendukung Prabowo so teh memeh pemilu ges jadi pemilu mah geus dilantik ges ayah presiden wajib hukumnya rakyat taat ke pemimpin Iya lain politik, iya orang mah pokoknya mah siapapun boleh pilihan berbeda, tetapi tong para saya geus urah berlarut-larut, geus mah geus sing ala lakur. Nungora jeng nukolot ulah para se, Yang muda silahkan berkarya, yang tua mendukung dan mendoakan, ulah masing-masing pak kentang-kentang. eh iya mah heeh gitu laye manu kolot jeung nu ngora teu akur atuh kumaha majuna betul ken yang tua tetap kita berusaha tetap kita berkarya tetap berdoa yang muda apalagi apalagi kaum muda adalah tempatnya dan waktunya berkarya. Presiden Soekarno mengatakan, berikan aku 10 orang pemuda akan kugoncangkan dunia. Saya yakin kalau di Enggalwangi, khususnya di Blok Manis, orang-orang mudanya semakin bangkit, bersatu, kemudian berkarya untuk membangun Enggalwangi ke depan. Yakin Enggalwangi akan semakin maju, Blok Manis akan semakin maju dengan gagasan para pemuda. Betul! Takbir! Ayo eh, jadi juga ke demo. Eh, pura orasi di itu nage. Mau di alun-alun Majalengka ke hari santri karena nage sok orasi. <laughs> Ngan bedana di itu mantep dibayar gitu. Ayo <laughs> dia kayak sang mata dihitung. <laughs> ya Allah. Tuh ketang hore. Ai kiai tas ceramah menang amplop mah hari itu mah. Jadi tong dianggap heureuy. <laughs> Jadi KHD punten mari kita bersatu lah guys ulah terkotak-kotak. Masyarakat jangan berpecah bel. Ke nungora da butuh ka kolot, nu kolot butuh ka nungora. Lamun kolot sadaya eueuh nungora teu bergerak moal maju mora sadaya eueuh kolot moal aya nu ngadoakeun jadi silahkan yang muda dengan yang tua kita seirama untuk bersatu membangun enggal wangi yang lebih baik Setep, sepakat sepakat pilihan pilkades sudah selesai pilihan presiden sudah selesai mari kita bersatu bahu membahu jangan terkotak-kotak kita bangun dengan persatuan dan kesatuan. Jangan memperbesar perbedaan, tapi mari kita cari titik persamaan bahwa kita adalah umat Islam, kita adalah warga Enggalwangi yang cinta desa kita, cinta Majalengka, cinta Indonesia, cinta agama Islam. Pokoknya kita semuanya bersaudara. Kalau kata orang Betawi, kita semuanya bersaudara. Cek orang Sunda, orang Sadaya, Saderek cek orang Jawa kulo sedoyo sedulur lamun cek orang Madura taretan taretan sadeje sampean KB sadeje na satareta lamun cek orang Aceh getanyo Bandung mesodara berme pake pake lamun cek orang Papua napi reko beoser ipar ipar katorang semua basudara lamun cek orang Tionghoa Tacia tuti itajen hanya cincaila namun cek orang India, hamsib bay haye kuo kuc kuc kuch kuch hotahe. Apal komandan abdi ge apal bahasa Papua. Abdi geus tujuh kali ke Papua, tapi lain perang abdi mah ceramah. Alhamdulillah. Alhamdulillah tak itu kudu ditungtungan ku seuri eta nyarekan teh. Ulah nyarekan wae tegang nyarekan aku seri pan jadi tengah rambek padahal bagus dicarekan ku itu pak tentara abdi teh cita-cita mah yang jadi tentara tadi teh ngan memeh daftar geus teh lulus ai tentara syaratna kudu 165 tinggi ai abdi ngan 151 ngan untung terjadi tentara jadi baik kiai gara-gara jadi kiai jadi nyeramahan tentara gitu dah Alhamdulillah ya Allah astagfirullahaladzim mudah-mudahan orang sadaya ulah sok lasar semakin lemah lembut amin kita ikuti nabi gus lah penting ting nu terakhir nu katilu wah ting ting ya sajam deh sajam deh ayo eh, gitu rek tanggung jawab terakhir no katilo bu salawatan lah salawatan Nabi Muhammad Sidenan Nabi, sidenan Nabi, sidenan Nabi sidanan nabi sidanan nabi sidanan nabi sidanan nabi sidanan nabi sidanan nabi Syekh Abdul Qadir Al Jailani Habibin Nabi الشيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله الله الله النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي شيخ عبد القادر الليلاني حبيبي النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي وهي ibu ibu sarang bapak bapak lamun urang gaduh putra kudu dijaga ulah sampai sampai salah jalan hirup bisi jadi kaduhung hirup jagana bisi jadi kaduhung hirup jagana nabi sidanan nabi sidanan nabi Allah Allah Allah sidanan nabi sidanan nabi sidanan nabi sidanan nabi sidanan nabi sidanan nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi No terakhir no katilu deui akhlak Rasul anu ku urang kedah diturutan nu terakhirnya eta Rasul mah letahna selalu baseh ku zikir selalu baseh ku Rasul mah lidahnya basah dengan zikir kata Nabi ahabbul a'mal ingdallahi angkamuta walisa nukarot ming zikrillah amal yang paling dicintai oleh Allah ketika kamu mati lidahnya basah dengan zikir lain basah ku ngomongkan bat lain basah ku ngagos tapi basahna kudik osok zikir lapat naon osok dibaca Hah? naon baik nyaya gitu zikir naon baik naon baik naon baik punyaoh na tanawan baik thoqoh bantaliyahwalka suriah Ya Allahrma tasbeh Subhanau Tahmid Alhamdulil takbir Allahu ngan ayat dzikir nu paling utama dauhan kanjeng nabi dina kitab Al-anwarul Qusyah nabi nga dauh ke Abdul makul to anakwan nabiuna qobli laaha perbanyak zikir la ilaha illallah osok oh, maca la ilaha illallah sabar kali sadinten sebengi teka hitung banding loba ting baning kutara yo pak tingali asyikh al habib abdullah bin alawi al haddad pengarang rotibul haddad beliau zikir la ilaha illallahnya sehari semalam tidak kurang dari 60 ribu kali Ayo orang malah ilaha illallah ngan tilu puluh tilu kali tak sholat kibari nundutan mau tas subuh di musola la ilaha illallah itu cak cak mani bodas la ilaha hudang-hudang tege sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai pokna teh cenah Atuh Imam nu ieu mah betereh wiridana teh. Sekali lain Imam nu tereh maneh nu tibra. Yo beh jika nabi wih ti dia sing seer maca la ilaha. Bari ngalengkah angke bari maca la ilaha illallah siap. Lengkahkeun kaki satu lengkah satu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi mun aya nu nanya eureun heula. La, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibu mulih di mana? La ilaha illallah. Bapak atas di mana? La ilaha illallah. Cek nanya ya jelema atas muludan jadi garelo eh. Mudah-mudahan orang sing seneng zikir. Amin. Hayang orang rajin zikir. Hayang orang ahli zikir. Turutan doa anak sasarangan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tumanna waquduna wa biasana Hah? eta doana supaya orang jadi ahli zikir hiji Allahumma tumana sing tuman kaduana waquduna sing ngerasa kudu katilu wa biasana kudu dibiasakan insya Allah jadi ahli zikir waktos tos jam 2 kurang sak jam setengah ih lompatan ya penting teh geus ya jurang sajam geus jam setengah abdi ceramah tadi abdi naik jam 10 ayeuna geus setengah 12 di Batur mah abdi ceramah sok ngan sak jam geus di dieu mah teu nanaon di Enggal Wangi mah dileuwihan setengah jam tapi ke hade eta teh nu setengah jam teh lain bonus lamun di pabrik mah kerja lembur mudah-mudahan we jantan perhatosan ka para donatur <laughs> Sauma janji Abdi di akhir ceramah Abi rek yakendor fresh rek yaken kuis sahnut ya sangat jawab Acung ken tangan ku diberi hadiah tapi hadiah nah lain artosdah artos masuk saveep lain tuangan tuangan masuk buruk lain pakaian pakaian masuk sobek tapi ku Abdi hadiah nerek diberre nu awet naon hadiah naku Abdi badai dipasi kenang-kenangan ha ah. naon tujuan anak Abdi ngahadiahkan kenang-kenangan dia secara gratis tujuan anak hiji Abdi Hoyong tetap silaturahmi sarang urang enggal wangi naos sanaos tos uih kamaja tapi mudah-mudahan tiasa tetap silaturahmi berkomunikasi alamat lengkap ayah nomor HP WA email Facebook website juga ada gaul No dua naon tujuan Abdi ngahadiahkan kenang-kenangan Abdi Hoyong diturutan kurai-rai para pemuda murang kali nu aya di Enggalwangi kapungkur Abdi disebut mubalik cilik syariatna pun Bapak sok resep ngoleksi foto-poto mubalik dan mudah-mudahanku Ab di kantuan ya kenang-kenangan orangrang engal wangi murang kalimat tertarik haroyong jadi mubalik Oke no paling penting didier ayaah ijazah doa nuba di ijazah ke hijji ayah sholawat haji Insyaallah pami urang ngamalkensholawat I urang bakal tiasa enggal angkat haji atau nabi umroh Noka2 ayah doa supaya gaduh putrasholeh ya etang-etang oleh-oleh wong iya orang ijazahkan doa nasa sarangan turutan Bismillahirrohmanirrohim Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammadin Salatan Tuballighuna Biha Hajja baitikal harami Wa ziyarata qabri Nabiyyikal karim Alaihi Afdolus salati والتسليم taslim fil afiyati wal lutfi was salamati wa وصحبه maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Taya dibaca tujuh kali atau napi sebelas kali atau napi e, lima kali tiap pada sholat insya Allah orang bakal tiasa enggal angkat haji atau napi umroh. Nuka dua doa supaya gaduh putra soleh turutan Bismillahirrahmanirrahim komo nunuju hamil nunuju gaduh putra alit atau napi nu teu acan gaduh putra nu tos gaduh putra gaduh incu doa amalkan doa iya insya Allah turunannya jadi saroleh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ja'alna waj'al auladana wa talamidana wa ustadana min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa la taj'alna <clears throat> wa iyahum min ahli dori innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin di mana abdi nyebatkan ajaztukum ibu bapak jawab qabil tu ajaztukum alhamdulillah doa tos diijazahkan mudah-mudahan diamalkan tur diijabah langsung karena soal nu nutiasa nu tiasa tangan soal kahiji sebutkan Aja, aja neng, aja. Yang ini siapa namanya? Cesiti. Siti. Eh, Cek Siti. siap mendapat hadiah? Coba sebutkan tiga ahlak Nabi yang harus kita teladani. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke satu jujur. jujur. Yang kedua lukaulan bersabar. Yang ketiga bersabar. Sabar lemah lem iya lemah lembut mm -mm. yang ketiga berzikir berzikir la ilaha illallah seratus tepuk tangan buat Ce Siti Ce Siti umur ya. berapa tahun dua tiga oh dua tiga punya suami alhamdulillah punya alhamdulillah punya anak berapa satu nambah lagi enam ya pulang dari sini harus semakin rajin lagi buat anaknya mudah-mudahan memperbanyak umat Rasulullah Amin. sudah berangkat haji belum? Belum. Pengen berangkat haji? mau mudah-mudahan ku Abdi didoakan singter angkat haji menghapunten Abdi tetiasa masihan ongkosna ongkos nama awis puluh 35 juta jadi Abdi mung tiasa masihan doa anak baik amalkan doa mudah-mudahan tiasa angkat haji atau nabi umroh Iya doa putra soleh mudah-mudahan sehingga radu putra soleh potona disimpan di figuraan ulah dipakai nyingsinan berit Mangga tepuk tangan buat Ce Siti. Eh, mangga punten mic nanti yang dicandak. <laughs> Mangga urang. Soal kedua. Sebutkan ungkapan Umar bin Khattab sarang Abu Bakar Siddiq tentang keistimewaan Maulid Nabi ku bahasa Sunda nawe. Ok si Akang, ya kan? Mun Arabna syukur teu apal Arabna ku Sunda nawe lah. Uh, mewakili kaum Adam Sarang saha nami Kang? Muhammad Nasir. Muhammad Nasir. Nasir. Waduh M Nasir euy. Tokoh ulama Indonesia. Kang Muhammad Nasir sebutkan ungkapan Umar bin Khattab sareng Abu Bakar Siddiq. Kalau Umar bin Khattab barang siapa yang merayakan Maulid Nabi maka dia seolah-olah telah menghirup ajaran Islam. Hmm. kedua cek Abu Bakar Siddiq. Yang kedua barang siapa yang merayakan Maulid Nabi maka dia akan bersamaku di surga bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 100 tepuk tangan buat Kang Muhammad Nasir. Kang Muhammad Nasir umur berapa tahun? 37. 37 punya istri? Gaduh. Gaduh masih sok ngeruyeuh. Ya? <laughs> eh maksudnya sholat, puasa, osok, oh, sholawatan. Eh gitu ngeruyeuh ya, naon? Ya Allah, astagfirullahaladzim, sok jorok wae. Ngeruyeuh ya teh sholat, nyari doakan sing seueur putra gaduh sabara putra? Wauhlu tilu na mudah-mudahania terus angkat haji kan dioakan gabis terangkat hajiia amalkan ya Insya Allah doa tokcer doa ijazah tippun guru Abdi Tir Aliit nyamalkan doail Alhamdulillah diijabah biasa angkat haji Alhamdulilillah doaakan kang dasir sing terangkat haji foto nah disimpen mudah-mudahan bermanfaat salam waktutos kalau di bumi kayak Billy wa de kan mangga nomor HP na ayahnya oh. Hmm. WA tapi ulah tas maghrib WA nanya iya oh. menjung ngaos mangga <laughs> ya tepuk tangan buat Kang Muhammad Nasir Alhamdulillah Ayeuna memeh ditutup ku doa orang akhir heula ku sholawat nu terakhir namina sholawat lamyah talim sahur dina kitab murokil ubudiyah saha jalmi anu ngamalkeun atanapi hafal sholawat lamyah talim bakal disalametkeun tina tilu balai Hiji Balai Kahuruan dua Balai Kapalingan tilu kadongkapan Cocobiti Pangeran mudah-mudahan oranglang disalamatkantinana Balai Seraya namin mung sateatan mau salalawat Abdi Hoong nyho ke doa doakan Abdi Nu masih anom mudah-mudahan Abdi sing kiasa panjang Yuuswatursholeh salaamina doana Abdi sing Iiqomah Riwahrang ibadah doana Ab sing manfaat El muna Oke un ke doana Abdi di bumi mipin hiji lembaga dan yayasanbina dakwah at Tadkir dilebetna aya pondok pesasntren at Tadkir aya SMP e at Tadkir aya baladi Balai latihan Dai aya majelis Taklim at Tadkir aya program pengembangan Syarhil Quran nyunkan pinuana mudah-mudahaneta pesantren sing Istiqomah duhi kadinten kiamat santri nabarata akhlak nasholehsholehah sing mananfaat elmuna. Oge nyunkan piduana Ayuna Pesntren Attagkir nuju ngalajengkeun polgam pembangunan lantai tilu lantai opat nyunkan piduana mudah-mudahan rejeki asing lancar sing tereh-reng se pembangunan anak. Billy ayaun nubade silaturahmi mangga sumping baik ka sekretariat Pookk Pesantren Attagkir di desa Pasangrahan Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka. urang sasarangan mausholawat sambil mau sholawat bilih ibu bapak aya nuperyogi doa tadi nu diijazah ke sarang foto kenang kenangan anak kantun nyhunken bek para santri Abdi nyandak santri opatan ke bakal lain tadinya mangga nyhunken baik ka para santri nuperyogi doa sarang koto tadi mung sahur santri nu nyandak foto sarang doa tadi ayah infak kangge pembangunan pesantren Rp1.000 jadi sanes jual beli tapi nuin paksa puluh ribu minimal badai langkung mangga eta insya Allah dipasihan kenang-kenangan satu sepuluh ribu insya Allah etan sepuluh ribu bakal dijariahkan kangge pembangunan pondok pesantren at-tadkir di desa Pasanggerahan mangga orang sasarangan mau sholawat lam ya talim sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad lam yahtalim qatu toha mutlaqan abada wa mata aba aslang fi zamani hiji katang tosan nabi tarang impen anu awa kaduana kanjeng nabi tara angob salamina ya rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana berpencar amadoya wasi'al karami min hudda wa bufalam tahab wa ma waqa'at dhubabatun abada fi jismihil hasani tilu sato tara lumpat pendak sareng Kanjeng Nabi opat tara entep karena salira na nabi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana mama sya'al karami bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat wala yura asru baulin min hufi alani lima nabi tipeng cara payun katingalna genep paturasan nana teu aya pisan tilasna ya Rabbi bil mustofa baligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقلبه لم ينم والعين قد نأست ولا يرى ذله Bisyamsi dhu fatoni tujuh panon Kanjeng Nabi tekulem sarang manahna kadalapan Kanjeng Nabi tinggal kalang kang ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami katfahu qad alata kauman ida jalasu indal wiladati sif Ya dhabi mukhtatani kasalapan tak tak nabi mundakan kaum kaum na kasepuluh kanjeng nabi medal natos di sepitan ya, ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma wasi'al karami Hadhil khasa'isa pahpadha takun amina min syarri narin wa surrakin wa mimmi katang tosan iya arapal arapalken masing puguh mun apal iya sapuluh Salamatina pake wuhiji yeah. moal kahuruan Dua moal palingan Tilu moal kadong kapan Cocobian ti pangeran Ya Rabbi Bil Mustafa Balik maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا ودخرنا مولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين hamda yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi dhahira wa batinan fi ibadika salihin wa tahsyuruna biha yaumal qiyamati minasyuhada'i was salihin Allahumma anfa'na bi jami'i ulumina naf'an mubarakan lana walidini walin nasi ajma'in اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu ya iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Sakitu anu hatur mudah-mudahan ayam manfaatna saya akhiri dengan sebuah pantun saninten buah saninten diical di parapatan hapunten abdi hapunten bilih ayah kalepatan kuntilanak naik sepeda naik sepeda nabrak batu sebenarnya lidah masih ingin berbicara namun sayang tidak cukup waktu buah jeruk buah kedongdong buah rambutan itulah nama buah-buahan Wallahul muafiq ila aqwamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh